oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitabul ilmi dan juga kitabul salah kitabul adhan Imam Muslim dikeluarkan di dalam Kitabul Masajid was dan juga dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud Tirmidzi Nasai Ibnu Majah serta juga Imam Ahmad di dalam musnadnya Ad-Daruqutni di dalam sunannya dan juga Imam Al-Baihaqi di dalam As-Sunanul Kubra dan kita tidak usah membahas masalah darajatul hadis. Walaupun di sini disebutkan oleh Imam Al-Hafidh akhrajahu sab'ah yang dimaksud tujuh adalah Imam Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Itu yang dimaksudkan as-sab'ah. Malik bin Huwairith saya sedikit saya ingin cerita. Dia adalah salah seorang sahabat Ridwanullahi alaih yang datang belajar ke Rasulullah SAW bersama kaumnya dan tetap tinggal di Medina selama 20 hari. Dan ini juga tidak bisa diambil kesimpulan bahwa kita harus kurus 20 hari. Enggak ada. Ya. Ada sebagian kelompok uh, yang menjadikan khurujnya uh, Malik ibn Huwairith bersama kaumnya ini sebagai dalil untuk khuruj 20 hari ya nanti 40 harinya nggak tahu tuh ngambil dari mananya nanti 30 ha, 30 eh, 3 bulan dan yang lainnya kita tidak ingkari bahwa memang riwayat ini hadis sahih dan Malik bin Huwairith ini juga tinggal di di, di tempat Rasulullah 20 hari tapi 20 hari itu bukan suatu perencanaan dan suatu hal yang menjadi ritual kalau seandainya 19 nggak boleh, abdulnya 20 itu nggak ada kesimpulan sampai ke sana. Ya seperti keluarnya Rasulullah SAW untuk ke mm, perang tabuk umpamanya sampai berbulan-bulan itu juga bukan menjadi dalil untuk kurus tiga bulan umpamanya dan yang lainnya. Abu Sulaiman Malik ibnul Huwairith ibnu Ushaim al-Laisi dia adalah tamu di antara tamu Rasulullah SAW yang datang. Di mana Malik ibn Khairith mengatakan hadis ini sebetulnya panjang, walaupun yang dihadirkan lafadznya oleh Imam Al Hafidh dalam Bulughul Maram itu hanya singkat Qala lana Nabi sallallahu alaihi wasallam Rasulullah sallallahu mengatakan kepada kita fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum hendaknya di antara kalian ada yang azan <coughs> Namun hadis ini panjangnya ataitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi Berarti di sini lebih daripada sepuluh. Ya nafar itu lebih daripada sepuluh. Nabi ya sallallahu alaihi wasallam fi nafarin min qaumi dari kelompok kaumku faqamna indan nabiyya sallallahu fa indan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam di sini berarti mukim dan di sini kita bisa simpulkan makanya kenapa Imam Al-Bukhari menurunkan hadis ini di dalam kitabul ilmi karena mencari ilmu itu dibutuhkan iqamah. Nah, ini das ini kita bisa pakai uh, dasar juga mukimnya apa namanya? tulabul ilm dalam rangka mencari ilmu baik itu di luar negeri atau di dalam negeri berupa pesantren-pesantren itu. Dan ini dilaksanakan oleh salafun soleh. Nah, ini kita simpulkan dari mana hadis ini kita bisa pahami bahwa ini bisa menjadi dalil kita untuk iqamah di dalam ta'lim atau kita belajar di dalam uh, boarding school atau mungkin pesantren karena ini dipraktekkan oleh para salafus saleh ya. Sahabat mempraktekkan salafus saleh juga dulu tinggal di namanya kata ini kata ib ya yaitu eh, semacam uh, tempat-tempat pesantren yang di pinggir masjid. Nah sekarang juga begitu. Tapi Ishrin 20 ini dibahami sebagai khurus. Nggak ada satu sahabat dari kalau ada eh, satu ulama pun dari kalangan sahabat tabiin tabiin tabiin imam sunnah nggak pernah ada yang memahami seperti itu berarti nyeleneh itu Fakamna inda النبي صلى alaihi wasallam وسلم عشرين ليلة maksudnya يوما وليلة dan ini juga menjadi dalil bahwa untuk menjadi sahabat itu ketemu Rasulullah tidak harus bertahun-tahun. Bahkan mutlakul luqyi, yaitu yang penting ketemu Rasulullah SAW, para ulama sudah mendefinisikan dia adalah sahabiyun. Sehingga uh, definisi sahabat adalah orang yang pernah ketemu Rasulullah dalam keadaan hidup, bukan dalam keadaan mimpi atau yang lain, hidup dan beriman dan mati dalam keadaan beriman, maka orang tersebut bisa dikatakan sahabat. Wa kana rahiman, Masya Allah. Inilah akhlak dan pribadi serta tabiat watak dan juga saksiatul rasul yang paling menonjol yang dikatakan oleh Allah Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaikum ma'anittum harisun bil mu'minina raufun rahim. Dan ini juga menjadi satu dalil bahwa isim nama Allah Rahim ini bisa dipakai oleh manusia atau oleh makhluk. Berbeda dengan nama seperti Ar-Rahman atau Al-Mutakabbir, Al-Jabbar, Al-Qahar ini nggak boleh dipakai. Kalau Ar-Rahim boleh. Makanya kita panggil orang Rahim boleh, tapi kalau Rahman nggak boleh. Man Rahman itu nggak boleh. Dan orang yang mencematkan pada dirinya nama Allah Rahman itu pasti terhina. Makanya Allah menghinakan Musailamah yang orang paling dermawan, tokoh dermawan, Yamamah. Karena dermawannya sampai dikenal dijulukin oleh kaumnya Ar-Rahman. Karena dia bangga dengan nama itu, maka Allah kasih kebalikannya al-kadzab. Makanya tidak disebutkan Musailamah selalu orang mengembel-embelinya Al-Kadzab. Padahal itu bukan pemberian dari ibunya itu ya. Bukan dari maknya, bukan dari bapaknya. Itu dari kesalahan dia yang menyematkan pada dirinya kalimat nama Allah Ar-Rahman. Makanya siapa saja yang punya anak Rahman di, dipang, dirubah Abdurrahman kalau memang sudah namanya Abdurrahman jangan dipanggil cuma Maman atau Rahman, itu sudah salah tuh. Wa kana rahiman. Eh, makna rahim ini memberikan suatu makna yang luas. Di mana Rasulullah SAW sayangnya terhadap umatnya ini lebih daripada umat terhadap dirinya sendiri. Termasuk bagian sayangnya Rasulullah SAW terhadap umatnya ini dijelaskan suatu hal yang menguntungkan maslahat dunia akhirat sekecil apapun. Kalau memang itu baik ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Cuman kadang-kadang saking keterlaluannya umatnya. Udah ditunjukin, ditolak, diayalin lagi. Coba bayangkan. Sayangnya Rasulullah, rahimnya Rasulullah sama kita. Ditunjukkan cara adabnya tidur, bangun tidur. Adabnya buang hajat. Adabnya makan sekecil apapun disampaikan oleh Rasulullah SAW. Makanya tidaklah ada satu nabi yang diutus oleh Allah SAW kecuali haqqan ayyadulla ala ummati khairan ma ya'lamuhu lahum dan juga memberikan suatu keburukan syarran ma ya'lamuhu lahum makanya kalau kita uh, melihat pengorbanan Rasulullah SAW sayangnya Rasulullah SAW sampai subhanallah rela dia miskin. Sampai Allahumma amitni miskin, Allahumma ahyini miskina, wa amitni miskina, wahsurni ma'azumratil masakin demi bila umatnya. Dan rahimnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai memperhatikan umatnya nanti dari kiamat pada saat Rasulullah SAW melihat Maukif yang sangat mengerikan dan menyeramkan yaitu manusia di padang mahsyar dalam keadaan nesta dan dalam keadaan terlantar maka Rasulullah SAW tampil memberikan syafaat dan menjadikan umatnya nahnul akhirun al awwalun kami umat yang akhir maksudnya hadirnya di dunia ini terakhir menjelang kiamat dan al awwaluna yaumal kiamah dimasukkan oleh Allah, diberikan syafaat pertama kali, dibariskan pertama kali, dimasukkan surga pertama kali. Ini rah rahimnya Rasulullah terhadap umatnya. Sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang kita syirik, melarang kita berbuat bid'ah, melarang kita berbuat maksiat. Bagian dari sayangnya Rasulullah SAW sama umatnya. Tetapi memang di antara umat ini memang keterlaluan tidak tidak, masya Allah. Dan saya katakan tidak pernah menghargai sayangnya Rasulullah SAW. Bahkan ibarat orang ya air susu dibalas dengan air tuba, ya air tuba ya. Rafiqan sehingga coba lihat rifqannya Rasulullah SAW di ahli Islam pada saat ada orang Badui yang masuk yang masuk masjid kencing pada sahabat-sahabat intaharuh mau mengusir Rasulullah SAW da'uhu biarkan setelah selesai Rasulullah SAW mengajarkan suatu ajaran yang sampai orang Badui ini tertarik Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarhamni ma wa, wala tarham ma wala tarhamni ma'ahu ahada jangan kau rahmati aku bersamanya selain ya selain aku sama Muhammad. Sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam dakwah pun sangat menekankan rifkon dan juga kita terhadap ahli sunnah dianjurkan untuk rifkon sampai Syekh Al-Allamah ya Al-Fadil Al-Imam Abdul Muhsin Al-Abbad memberikan satu judul kitab Rifqan di Ahli Sunnati Kenapa? Karena Al-Hasanul Basri mengatakan tarafaqu ya ahla sunnah. Saling berkasih sayanglah rifqan. Tarafaqu berlemah lembutnya di antara kalian. Fa innahum min aqallin nasi ad fa innakum min aqallin nasi adada. Karena kalian nanti akan menjadi orang yang jumlahnya paling sedikit di hari di hari akhir. Sebagaimana yang telah dikatakan oleh Rasulullah SAW di halam hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tabrani, Islam akan mengalami kemajuan dan kemunduran. Di antara kemundurannya semua kabilah ini keluar dari Islam tidaklah tersisa kecuali satu dua mukmin yang tertindas terisolir yang tidak didengar suaranya. Kadang-kadang di antara kita sudah sedikit pecohan terus, sudah sedikit bentrok terus, sudah sedikit gesekan terus. Akhirnya dakwah ini mati dan tertarung di kaki sendiri karena saling gasak, saling gesek, saling gosok. Apa kita tidak faham apa yang dikatakan oleh Rasulullah? Inna rifqa la yakunu fi syai'in illa zana wa la yunza'u min syai'in illa shana. Sesungguhnya kelemah, kelemah lembutan tidaklah ada di dalam sesuatu kecuali pasti menghiasinya dan tidaklah ditarik dari sesuatu melainkan akan merusaknya. Dan subhanallah Rasulullah SAW ketika diutus kepada Nabi Musa eh, Nabi, kepada Fir'aun Nabi Musa sama Harun dipesan oleh Allah faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha ucapkan kepada Musa, eh, kepada Fir'aun lemah lembut mudah-mudahan dia takut atau sadar Coba Allah memesan kepada Nabi Muhammad apa? Walau kunta, bukan kalimat kuntum. Walau kunta ya Muhammad walau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min hawlik. Kalau kamu sekarang ini keras kepala, kalau kamu sekarang ini uh, ber, uh, apa namanya? kasar ya, ghilbah, maka orang lari dari kamu. Sehingga dikatakan oleh Imam Ibn Taimiyah menukil dari Sufyan al-Thawri di dalam kitabnya Al-Amru bil Ma'ruf belum mengatakan daknya tidaklah melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kecuali berilmu sebelum amar ma'ruf nahi mungkar. Dan lemah lembut ketika amar ma'ruf nahi mungkar dan sabar setelah amar ma'ruf nahi mungkar. Coba kita perhatikan di sekitar kita. Berapa banyak orang yang mungkin menolak dakwah kita yang mulia ini? dikarenakan tampilan di antara orang-orang yang mengajak mungkin oknum yang kurang bersahaja akhlaknya. Padahal Rasulullah SAW mengatakan Inna innama bu'ithu liutammim makarimal akhlak. Hadis ini sahih dikeluarkan oleh Ibnu Abi Dunya di dalam kitab Makarim dan juga oleh Imam Al-Kharati di dalam kitab Makarimul Akhlak. Maka ikhwani wa akhwati fillah hendaknya kita tidak kehilangan kontrol hendaknya kita tidak kehilangan uh, keseimbangan walaupun mungkin musuh-musuh dakwah kita mencaci maki walaupun masyarakat kita mungkin me mengolok-olok tetapi itu semua jangan membuat kita itu ikut-ikutan sakit ikut-ikutan rusak sehingga di sana ada beberapa sifat atau sikap yang membuat kita itu uh, apa namanya ya ditolak dakwah kita di antaranya tidak ada keserasian antara ucapan dan perbuatan itu yang paling menonjol. Kemudian yang keduanya ghildah wa syiddah. Adanya suatu kasar, keras, ya, syiddah. Apa-apa itu di, dihadapi dengan berbagai macam ketegangan, ya, serangan, uh, atau mungkin konfrontasi atau bahasa-bahasa kasar tidak kalah pentingnya di antara sebab orang itu jauh dari kita adalah tanfir ibaratnya al-munafirat melakukan suatu yang belum ma'luf yang belum terbiasa pada masyarakat yang sifatnya itu masih masih belum belum bisa ditanamkan contoh aja Mu'ad bin Jabal ditegur oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena panjangnya membaca uh, uh, surat di dalam Al-Qur'an Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Laula hadithu ahdi qaumi bil Islam, lahadamtu hadhil qawadi al, uh, al Saya akan uh, eh, ancurkan, saya pindah ke ke mana kawaidnya. Tetapi karena baru masuk Islam, dengan demikian Mu'ad bin Jabal juga dilarang oleh Rasulullah SAW untuk menyampaikan bisyarah tentang pabailu tauhid karena apa? Takut Rasulullah SAW uh, eh, umatnya itu itikal ya. Dengan demikian kita kembali lagi kepada tema. Subhanallah kaumnya Malik ibnu Huwairis tertarik dan singgah selama 20 hari belajar Islam termasuk juga belajar Al-Quran dan yang paling ditonjolkan oleh Malik bin Huwairis apa? Apakah Rasulullah SAW dermawan? Apakah Rasulullah SAW ahli tahajud? Apakah Rasulullah SAW? Enggak. Yang ditonjolkan oleh Malik bin Khuairis. Rahiman rafiqa. Subhanallah. Inilah hadirin ini eh, ikhwah eh, kaum muslimin wabil khusus mungkin duat ilallahi ta'ala. Kenapa Malik bin Huwairith bercerita di dalam hadis yang yang mulia ini yang terekam ber, ber puluh puluh abad dan ribuan tahun sampai ke kita yang ditonjolkan dua sifat rahiman rafiqa bukan yang lainnya karena dua sifat ini adalah sangat penting bagi doa sangat penting bagi orang yang menyampaikan pesan Islam falamma ra'a syauqana ila ahlina subrihat ketika Rasulullah SAW memperhatikan kerinduan kita terhadap keluarga kita sudah dua puluh hari daurah ini sudah cukup ya maka ini juga bagian daripada perhatian uh, dai terhadap mad'u, kondisi mad'u, ya, keadaan mad'u harus diperhatikan. Bagaimana sekarang ini Rasulullah sampai falamma ra'a syauqana, ya, sampai segit segit hal-hal yang itu diperhatikan oleh Rasulullah konsekuensi dari rahim rahimnya Rasulullah sampai memantau ini orang kayaknya sudah mulai pada kangen nama keluarganya ini Akhirnya qala rji'u, kembalilah kalian sekarang pulang. Fakunu fihim. Udah, sekarang kamu tinggal di sono. Ya wa'allimuhum ajarin mereka. Balighu anni walau ayah. So, lihat. Bagaimana perhatian Rasulullah SAW pada setiap detak nafasnya, pada setiap saat yang dilaluinya selalu adalah ta'lim, dakwah, menyampaikan tabligh, ta'lim, dakwah, tabligh. Hendaknya kita, darah daging kita, nafas kita, kita gunakan seperti itu. Karena pada pada dasarnya seorang muslim itu tidak ada waktu dakwah dan waktu tidak dakwah. Eh, kalau sekarang nggak jauh lah nggak dakwah. Ya udah, makanya seragamnya ininya dipretelin semuanya. Nanti kalau sudah jauh lah pakai seragam tersendiri nggak ada. Wa'allimuhum, kamu terus berada di tengah mereka, wa'allimuhum eh, ajari mereka tentang yang sudah saya sampaikan. Wasallu salatlah dalam lafaz lain yang dikeluarkan oleh eh, dari Ayub Sal wasallu kama raaitumuni usalli. Masya Allah. Ini ajaran yang indah sekali. Wasallu kama raaitumuni usalli. Salatlah seperti engkau melihat aku salat. Ittiba'u sunnah. Persis yang telah diajarkan oleh Rasulullah SAW. Gak kurang, gak lebih. Makanya Syekh Al-Allamah ya, ya imam kita bersama Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu taala menulis kitab yang indah ya. Beliau uh, membuat satu kitab ya Salatun Nabi ya sifat salat Nabi kama raaitumuni min min minat takbir ila taslim. Itu merupakan satu kitab yang betul-betul memberikan satu ungkapan sallu kama raaitumuni usalli. Nah, kalau memang seperti itu, yang dikedepankan di dalam masalah ritual adalah solat. Sehingga Umar bin Khattab radhiyallahu an mengatakan siapa di dalam hal solat menyanyiakan dalam urusan selain solat lebih menyanyiakan. Faida hadar. Nah ini sudah mulai eh, teks yang nas yang diturunkan oleh Al Hafidh ibnu Hajar. Faida hadaratis salatu falyu'adzin lakum ahadukum. Di sini para ulama memberikan satu kesimpulan bahwa uh, eh, azan itu wajib. Bahkan ibnu Mundur di dalam kitab Al-Ausat, al-adzan wal iqamah wajibani. Wajib fil hadari was safar. Dalilnya yang safar pernah atar rajulani Nabi sallallahu alaihi wasallam yuridani safar. Ada dua orang yang datang kepada Rasulullah yang ingin safar. Apa Rasulullah SAW katakan wa idha kharajtuma fa'adzina wa aqima fal ya'um eh, thumma ya'ummukuma akbarukuma. Dari sini Rasulullah memerintahkan fa'adzina berarti di sini azan. Dan ini bukan suatu perintah dua-duanya azan. Walaupun secara dohir dipandang dipahami seperti itu makanya Abdul Hasan e, memberikan kesimpulan seperti itu tapi dikritik oleh Al-Hafidh bahwa itu pemahaman menyelisih kehendak daripada syariat bahkan salafus saleh bahkan yang benar salah satunya azan yang yang satunya mendengarkan azan alias jawab walhasil di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memerintahkan idha hadaratis salatu menjadi dalil fal yu'adzin hendaknya azan uh, Imam uh, An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muadzab mengatakan uh, bahwa azan itu di dalam mazhab kita berpendapat tiga sunnah wa asahuha dan ini merupakan satu uh, pendapatnya Imam uh, ini uh, Asy-Syafi'i di dalam kitab Al-Um juga dan yang keduanya adalah fardu kifayah dan inilah yang roja, inilah pendapat jumhur ulama dan sebagian pendapat ada yang mengatakan bahwa fardu kifayah fil jum'ah faqat. Adapun selain jum'ah sunnah. Namun kalau kita perhatikan seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama bahwa yang mengatakan sunnah atau yang tidak mengatakan wajib itu nampak tidak punya dalil. Karena nas-nas seperti contoh hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik karena Rasulullah SAW Iza ghaza bina qauman ya ghaza bina qauman lam yakun yughir hatta yusbih wa yanzur ya Rasulullah SAW ketika ingin memerangi satu kaum ya dia tidak ikhara yang menyerang dadakan sebelum subuh sampai dia lihat fa in sami'a adzanan kaffa anhum ketika mendengarkan adzan maka dia menahan wa illam yasma' adzanan aghara alaihim kalau dia tidak mendengarkan azan maka Rasulullah SAW menyerang dari hadis ini Rasulullah SAW menjadikan azan sebagai barometer merangi dan tidak memerangi menunjukkan bahwa azan itu wajib begitu juga yang ditegaskan oleh Imam uh, apa Ibnu Hazm dalam muhallanya juga mengatakan wajib dengan demikian yang sahih yang roja adalah fardu kifayah. Nah, sekarang kita akan membahas Wal waliya ummakum akbarukum. Walaupun di dalam lafat yang diturunkan oleh Imam Ibn Hazm dalam Muhalla dan Daruqutni serta Imam Al-Baihaqi dalam Sunanul Kubra uh, eh, men men menurunkan kitab waliya ummakum akraukum. uh, eh, ini uh, kenapa Rasulullah SAW uh, memberikan suatu petunjuk akbar yang paling besar? Karena mereka di sini hisolnya kelebihannya hampir sama. Mereka sama-sama datang ke Rasulullah. Status sahabatnya sama, cari ilmunya sama, umur ngajinya juga sama-sama 20 tahun kan gitu. Dan melihatnya kepada Rasulullah juga sama, kelebihannya cuma satu kalau begitu, apa? Masalah umur, yaitu eh, umur tuanya. Walaupun ada sebagian ulama yang sebagaimana diturunkan oleh uh, Imam uh, Abu Tayyib di dalam kitabnya Aunul Ma'bud yang memberikan satu makna tua itu tidak harus umur, bisa tua martabat, bisa tua status, bisa tua ilmu, tetapi ini merupakan satu takwil yang ba'id eh, sebagaimana yang beliau uh, kritik bahwa ini adalah pendapat yang tafsir yang ba'id. Intinya rentetannya sebagaimana yang telah dikatakan Rasulullah ya ummuk ya ummul qaum aqra'uhum li kitabillah. Pertama, yang paling bagus kiroahnya. Kenapa tidak ahfaduhum kitaban atau ahfaduhum li kitabillah? Karena orang yang hafal belum tentu baik bacaannya, tetapi orang yang baik bacaannya sudah cukup menjadi syarat imamah. Fa in kanu fil qiraati sawa. Kalau mereka di dalam masalah bacaan itu sama, fa'alamuhum bisunnah mereka yang paling faham terhadap sunnah. Karena e, untuk tadi memberikan satu <clears throat> apa namanya kelengkapan dan kesempurnaan perintah Rasulullah sallu kama raaitumuni usolli tanpa alim terhadap sunnah tidak bisa sehingga orang yang imam hendaknya syarat yang pertama setelah eh maaf syarat pertama adalah akraukum akrauhum li kitabillah setelah itu yang kedua adalah a'lamuhum bis sunnah orang yang paling faham terhadap sunnah. Fa in kanu fi fi sunnati sawa kalau mereka di dalam masalah sunnah itu sawa, sawa sama faqtu faqdamuhum hijratan mereka orang yang paling dulu hijrahnya fa in kanu fil hijrati sawa kalau mereka dalam hijrahnya itu sama faqdamuhum is, uh, is silman yaitu masuk Islamnya wal ya'umma rajulur rajula fil wala ya'ummur rajulur rajula fi sultanihi. Jangan sampai ada orang ngudeta keimaman di dalam rumah atau kekuasaan atau masjid sebelum diizinkan. Wala yaq'ud fi baitihi ala taqimatihi illa bidni. Jangan sampai ada orang dudukin tempat duduk sahibul bait sebelum diizinkan. Ini hadis memberikan satu dukungan atau penguat atau penjelas lengka, lebih lengkap lagi bahwa uh, akbar di sini yang ditekankan oleh Rasulullah setelah akra'uhum li kitabillah a'lamuhum bisunnah aqdamuhum hijratan uh, aqdamuhum islaman summa yang terakhir adalah uh, aqdamuhum sinnan wallahu alam bisawab dengan demikian kita bisa simpulkan terakhir bahwa uh, imamah nah ini masalah imamah itu lebih afdal atau muadzin uh, ada khilaf di antara ulama walaupun Imam Asy-Syafi'i menguatkan muadzin itu lebih utama daripada imam berdasarkan hadis uh, al-muadzinuna atwalun nasi a'naqan yaumal qiyamah muadzin itu orang yang paling uh, apa namanya panjang lehernya nanti dari kiamah dan Aisyah radhiyallahu an menafsiri firman Allah wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah yang dimaksud da'a adalah muadzin Berarti waman ahsan siapa yang lebih baik lagi dibanding muadzinun katanya Aisyah waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan faqala innani minal muslimin kata Aisyah al muadzinun kalau memang begitu muadzin lebih utama namun uh, eh, yang mengatakan bahwa al-imamah itu afdal karena Rasulullah milih jadi imam ya khulafaur rasyidun cuma jadi imam nggak ada yang jadi muadzin dan di sini juga bisa menjadi dalil kar kalau Rasul muadzin nggak ngasih syarat apa-apa. Ya, yang penting kenceng aja suaranya ya. Ya syaratnya suaranya kenceng, terus kemudian syarat-syarat yang lainnya. Tapi Rasul memberikan catatan khusus buat imam di sini menunjukkan bahwa imamah itu Abdul, ya. Wallahu alam bisawab dilihat dari posisinya Abdaliyah masing-masing punya, imamah punya keabdalan tersendiri yang tidak bisa didapat di dalam azan dan azan punya keabdalan tersendiri yang tidak dapat oleh imam. Contoh aja datang lebih dahulu, nggak mungkin didapat oleh imam. Muazin itu harus datang lebih dahulu, bahkan lebih bangun sebelum fajar terbit ya dan yang lainnya. Wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan penjelasan ini bisa ditangkap dan bisa di jadikan sebagai pegangan wabil khusus DKM wa khusus lagi adalah muadzin uh, karena ini terkait dengan tugas Anda setiap hari dan kaum muslimin juga tidak ada jeleknya untuk uh, memahami ini dengan baik karena kita tidak terlepas imma kita itu jadi DKM pengurus atau orang yang sholat jamaah biasa ketika mendengarkan atau kita mendapati muadzin yang tidak sesuai dengan sunnah bisa memberikan masukan-masukan ya wallahu alam bisawab demikian kita uh, nanti lanjutkan uh, e, tanya jawab ya Tapi pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala demikian pemaparan pembahasan dari hadis yang kita simak uh, baru saja sebelum kita buka sesi interaktif akan kita rehat sejenak bagi para pendengar jangan kemana-mana kita akan simak beberapa jeda berikut ini. Al-Quran. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل Assalamualaikum warahmatullahi Allah Subhanahu wa taala masih bersama Anda di frekuensi 756 AM. Kita akan ikuti kembali kajian ilmiah dari pembahasan kitab uh, hadis Bulughul Maram dan kepada Ustaz Zainal kita persilakan. Falyatafadhal. Iya, kita langsung buka tanya jawab. Namun kita sebelum buka tanya jawab, kita simpulkan satu kesimpulan. Pertama, bahwa azan itu hukumnya adalah wajib dan termasuk syiar agama yang paling pokok. Dan kewajiban ini sifatnya adalah fardu kifayah, artinya kalau ada sebagian kaum muslimin menunaikan maka yang lainnya gugur, kalau tidak maka semuanya dosa. Lalu yang selanjutnya bahwa sifat di antara sifat muadzin disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sini di sini adalah falyu'adzinnakum ahadukum berarti kalian muslim mukmin maka muadzin kafir tidak sah azannya dan tidak diterima walaupun di sana ada beberapa syarat yang sudah kita sampaikan di antaranya adalah e, sebaiknya tidak mengambil opa dan suaranya itu sangat e, bagus ya e, kemudian muadzin itu harus amanah dan masih banyak syarat-syarat e, syarat -syarat, ya tapi intinya itu, hendaknya mukmin muslim. Dan azan itu harus jatuh setelah masuk waktu. Barang siapa yang azan sebelum masuk waktu maka azannya tidak sah kecuali azan sholat subuh. Yang memang rojehnya di, di, dibolehkan eh, sebelum terbit fajar. Nah yang terakhir dianjurkan azan itu suaranya sangat keras. Karena Rasulullah SAW mengatakan لا يسمع مدى صوت المؤذن إنس ولا جن إلا يشهد له يوم القيامة tidaklah mendengarkan suaranya muadzin jin maupun manusia atau apa saja melainkan nanti akan menjadi saksi di hari kiamat wallahu alam bisawab demikian yang bisa saya sampaikan uh, hadis uh, tadi dan kesimpulannya mudah-mudahan bisa dipahami Taip, bagi para pendengar ya, kami buka layar interaktif bagi Anda yang ingin bertanya. Taip, saat kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, dengan ya. siapa Bapak di mana? Dengan Abu Ruki di Jatiasih itu. Taip, silakan. Iya, Jatiasih. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya menanyanya ada dua pertanyaan Ustaz. Iya, silakan. Yang pertama di eh, lingkungan saya ada masjid. Mm -hmm. Seringkali setiap ada habis ada kajian, nah, biasanya setiap habis, eh, malam Jumat setelah ada acara yasinan dan kajian, mm. langsung aja saja langsung komat. Itu, satu. itu Jumat. Iya, malam Jumat biasanya. Malam Jumat. Yang keduanya, uh, bagaimana hukumnya kalau di lingkungan kami ini ada ustadz hmm. yang mengajarkan tentang hadis-hadis tapi palsu uh, masih melakukan yang hanya nggak nggak sesuai sunnah gitu apa kita hmm. kalau meninggalkan kita termasuk dosa apa enggak gitu Ustaz? Jadi yeah. Iya. Ustaz yang yeah. katakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya. Mungkin sebagai masukan juga kepada pendengar sekalian Radio Rojak yang dimuliakan Allah bahwa tidak ada satu hadis pun sebagaimana telah ditegaskan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar atau Fairus Abadi dan juga Ibnu Qayyim bahwa tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menjelaskan keutamaan puasa rojab secara khusus. Kalau memang sholat eh, puasa kebetulan mau Senin Kemis, Ayamul Bid sahih. Tapi puasa secara khusus yang itu merupakan eh, atau dikait-kaitkan dengan rojab maka Katanya semua hadisnya kadabun muftar kata Ibnu Qayyim. Tentang masalah yasinan, tahlilan sebelum sholat ini bid'ah. Dan man amila amalan laisa, laisa ali amruna fawaraddun. Barang siapa yang mengamalkan satu amalan yang tidak ada contoh dariku maka tertolak. Dan betul yang dikatakan oleh Hasan ibnu Atiyah tidaklah ada satu bid'ah yang hidup satu melainkan sunnah sepadan akan mati dan terus orang ketika sekarang tertaut satu bid'ah itu bid'ah itu kayak biji tasbih yang diputus satunya keluar akan berikut itu ikut tidak akan pernah putus begitulah orang yang sudah masuk ke dalam liang bid'ah kalau sudah masuk yang satu maka akan melakukan berikutnya dan sampai bid'ah itu membesar dan otomatis ketika bid'ah itu membesar maka sunnah sepadan akan lepas. Dan ini adalah termasuk bagian dari latungqadanna ural islami urwatan urwatan. كلما انتقدت عروة تشبث الناس بالتي تليها وأولها نقدا الحكم وآخرها الصلاة Tali Islam akan terlepas seutas demi seutas ketika lepas satu orang pegang berukutnya dan yang pertama kali lepas adalah uh, hukum pemerintahan atau sistem pemerintahan Islam dan yang paling terakhir adalah sholat. Jadi prosesnya itu tadi dengan orang membuat satu ajaran-ajaran palsu dan tandingan sehingga orang mencukupkan dengan yang palsu yang tandingan ini daripada yang murni yang asli. Walhasil biasanya madu yang asli itu mahal nggak kebeli dan yang laris malah madu yang palsu. Ya itulah repot akhirnya pabrik obat aslinya tutup yang palsu-palsu malah menggeliat nah konteksnya kalau kita ingin kiaskan seperti itu ajaran Islam di Indonesia yang murni itu terlantar malah pabriknya tutup yang palsu-palsu malah laris ya dijual dan banyak pembelinya banyak pelakunya Eh, tentang masalah eh, kajian nggak bisa dikatakan oleh Imam Malik ambillah ilmu dari siapa saja kecuali orang empat sahibu hawan yad'u ila hawahu e, sahibu bid'ah yang mengajak kepada kebid'ahannya orang bodoh yang jelas-jelas bodohnya dan orang suka berdusta walaupun belum pernah berdusta atas sama Rasulullah dan yang keempatnya orang yang tidak bisa membedakan antara hadis yang sahih dengan hadis yang palsu Bahkan bukan hanya enggak dos, bapak dosa atau enggak, bahkan bapak mendapatkan suatu keutamaan karena Muhammad ibnu Sirin mengatakan inna hadzal din inna hadzal ilma dinun fanzur amman ta'khuduna dinah. Sesungguhnya ilmu ini adalah agama, lihat dari mana engkau mengambilnya. Jadi jangan sembarangan. Lah kalau ada orang bantah loh katanya undur makola walatang durman kola. Lihatlah yang diucapkan jangan yang mengucap. Itu kalau jelas-jelas kebenaran kalau seandainya asar ini sohi atau pepatah ini atau kata mutiara ini kita benarkan ya. Itu maksudnya adalah jika kebenaran itu sudah nyata di depan kita. Tetapi kalau dalam masalah proses mencari kebenaran nggak bisa sembarangan. Harus kita bedakan kebenaran sudah hadir di depan kita nyata dengan kita mencari proses mencari ini nggak bisa sembarangan. Tapi kalau sudah benar-benar nggak usah lihat siapanya memang. Kalau memang contoh sekarang ya jilbab itu wajib. Siapapun yang nyuruh ya nggak usah lo siapa nggak perlu. Oh, ini sudah jelas kebenaran kan gitu. Tapi kalau proses mencari nggak bisa. Jadi asar-asar para ulama tadi yang menganjurkan kita untuk melihat siapa yang memberikan kebenaran itu, proses belajar mengajar menjadi ilmu tulabul ilm. Adapun kalau kebenaran itu sudah di depan kita, sudah nyata, Umar bin Khattab pun dari Badui diterima kan ibaratnya gitu. Wallahu a'lam. Saya kita angkat kembali dari telepon ada Umu Sarah di Jakarta Timur. Assalamualaikum. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan. Pak Ustaz. Ya. Saya akan memohon penjelasan dari Bapak. Mm -hmm. uh, sekarang fenomenanya banyak pengantin-pengantin yang sudah hamil. Jadi uh, kita diundang. Itu kan udah nggak satu nggak dua gitu. Jadi dalam keadaan hamil, uh, mereka walimah undang-undang mm. gitu kan. Itu sikap kita sebagai umat Islam tuh gimana sih Pak yang yang benar dari dari dinul Islam ya saya mohon penjelasan dari Ustaz terima kasih assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh jazakallah khair jemaah Sarah Iya Baik silakan Ustaz Uh, tentang masalah ini bagi ustadz atau tokoh agama hendaknya nggak hadir sebagai bentuk uh, tahdir dan sebagai bentuk uh, efek jerah memberikan satu sok terapi efek jerah karena memang betul kehadiran sebagian tokoh kadang-kadang sebagai justice itu ustadz aja datang walimah saya aku adu begini. Nah selanjutnya eh, bagi yang eh, juga orang-orang muslim eh, sebaiknya sebagai bentuk apa namanya nasihat itu tidak hadir hajar bagian daripada hajar tetapi kalau ketidakhadiran kita itu dia semakin parah, semakin jelek, maka sebaiknya hadir untuk uh, uh, walimahnya. Tentang masalah dosanya dia intinya wa an laisa lil insani illa Tapi kalau untuk memberikan efek cerah untuk memberikan pelajaran dalam rangka untuk mentahdir, maka itu dijalankan kalau memang ada maslahatnya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian masalah jawabannya dan kita angkat kembali bagi para pendengar roja yang ingin bertanya di line telepon 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dengan siapa Umu di mana? Ya, dengan Umi Misbah ini di Cibubur. Baik, ya, silakan. Uh, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau nanya tentang ya. saya pernah mengikuti pengajian dengan ustaz setempat. Mm -hmm. uh, dia oh, menerangkan bahwa katanya tidak ada uh, agam kelompok eh, kelompok-kelompok agama atau uh, khususnya Islam itu yang tidak menisbatkan kepada salaf. Salaf itu katanya kan Rasulullah uh, uh, salaf itu adalah mencontoh Rasulullah dan sahabatnya. Maksudnya gini Pak, nggak ada kelompok Islam yang tidak menisbatkan kepada Rasulullah. Jadi tidak ada yang uh, maksudnya semua itu ke kesalah yeah. gitu. cuman tinggal kan cuman seandainya kan sepertinya kalau dia melihat itu seperti kipas angin gitu aja yeah. Iya. uh, dia pandang dari sebelah ada yang sebelah kanan sebelah kiri sebelah hmm. atas <clears throat> ya kayak kaca juga ya. depan, ya iya seperti hmm. itu jadi hmm. tergantung dia mandangnya dari sebelah mana hmm. nggak hmm. ada yang bisa memandang itu secara utuh seperti kipas angin yang yang katanya seperti Rasulullah persis karena hmm. Rasulullah juga pun bersabda uh, bahwa umat terbaik itu adalah umatku dan sesudahnya dan sesudahnya dan sesudahnya. Hmm. Nah kita ini umat yang keberapa? Nggak hmm. mungkin kan orang bisa menyerap hmm. seluruh ilmu hmm. yang disampaikan Rasulullah persis seperti yang Rasulullah sampaikan. Kalau ada yang mengaku bisa menyerap ilmu sampai seutuhnya dari Rasulullah itu mustahil katanya. Hmm. hmm. Eh, mohon penjelasannya dari Pak Ustaz iya. mungkin yeah. Gitu aja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sahibus subhah. Gini Mbak, pertama eh, karena cara pandang itulah sehingga kita membuat standar. Maka kenapa kita harus menjadikan pemahaman salafus soleh itu sebagai suatu pemahaman? standar. Disitulah rahasianya bedanya antara dakwah salafiyah dengan yang mengaku-ngaku atau menisbatkan. Kalau dia mengumpamakan kipas angin, ya daripada mengumpamakan kipas angin, kita umpamakan aja gelas. Kita bisa melihat gelas dari seluruh sisi. Daripada pegel capek ngumpamakan-ngumpamakan, dengerin aja hadis Rasulullah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam inna hadil ummati kal matar umatku ini seperti hujan la yudra awal la yudra awalu khairun am akhiruhu jadi umat ini seperti hujan tidak diketahui yang baik itu yang awal apa yang akhir dan kalau mengklaim bahwa orang per orang ya jelas salah karena orang itu nanti ada yang terbaik di akhir zaman. Contohnya Imam Mahdi. Bahkan di sana dikatakan oleh Rasulullah khairu syuhada nanti adalah orang yang dibunuh oleh Dajjal. <clears throat> Kita kembali ajalah kepada inti. Sekarang kalau yang dimaksud ittiba'us salaf, kita mencoba mengaplikasikan. Kita mencoba untuk menerapkan pemahaman salaf maka itu tidak ada satu perbedaan sedikit pun pemahaman salaf yang kita tangkap. Artinya, pemahaman salafus soleh yang telah diwariskan kepada kita simpel, sederhana, dan itu cuma satu jalur nggak sulit bisa kita tiru. Dan kita juga disuruh oleh Allah udkhulu fisil mikafah. Artinya udkhulu fis silmi kafatan masuklah Islam min haitsul qabul wal inqiyad. Dari sisi menerima dan ketundukan, jangan ada sampai satu syariat pun ditolak. Nah, itu kita sudah lakukan. Emang kalau yang dimaksud adalah menerapkan kamilan fattaqullaha mastata'tum. Jangankan kita, sahabat aja ada yang punya kelebihan Masya Allah itu si Abdullah yang telah diklaim oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi calon penghuni surga tiga kali. Diselidiki oleh Abdullah bin Amr bin As tidak ditemukan sholat tahajud. Tiga hari ber, tiga malam berturut-turut tidak ditemukan satu kelebihan yang aneh yang biasa di luar biasa ya yang luar biasa enggak seperti yang ada bahkan dia ketika katakan eh ketika ditanya oleh Amr bin As Wahai Abdullah, sebetulnya apa yang kamu miliki dari kelebihan ya? Kok sampai Rasulullah SAW memfonis kamu tiga kali calon penghuni surga? Apa kata dia? Saya tidak punya kecuali yang telah kamu lihat. Kecuali saya tidak pernah punya perasaan ghil, dongkol kepada sesama kaum muslimin. Tuh lihat kelebihannya. Dengan demikian, kalau dari zaman, zaman memang kita tidak ingkari khairun nasi kurun ya. Zaman khairun nasi korni. Summa alladhina yalunahum. Summa alladhina yalunahum. Tapi dari sisi orang per orang, ya, untuk menjadi penterjemah seluruh nilai Islam ada pada dia. Jelas kita tidak tidak bisa. Maka Rasul memberikan suatu uh, ancer-ancer fattaqullaha masata'tum jangankan sekarang dulu juga begitu makanya saat, uh, eh, sahabat punya kelebihan ini sahabat punya kelebihan masing-masing punya kelebihan tetapi secara inqiyat wal qabul dari sisi menerima dan tunduk maka mereka tidak ada satu nilai syariat pun yang ditolak, tidak ada suatu yang tidak diyakini, bahkan diterima dengan penuh eh, berdasarkan ajakan Allah fala warabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima Nah sekarang kita akan sedikit agak panjang ini karena ini subhat biasanya subhat itu rada angel memang karena bikinnya itu uh, orang yang juga tahu dalil makanya kita harus uh, kulitin ini yang kita ambil dari salafus soleh itu bukan kita harus persis seperti sahabat-sahabat Rasulullah di dalam hal zamannya. Ya ndak ndak mungkin kita ingin mendapatkan zaman nggak ada maksiat seperti zaman Rasul. Yang kita inginkan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemauan untuk itiba, kemauan adanya ketundukan, adanya taslim, adanya ingkiat, adanya al-qabul dalam masalah tataran pelaksanaan fattaqullaha mastata'tum. Ini. Nah, yang kita ambil juga yang paling inti adalah ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah tunjukkanlah aku di dalam memahami dan mengamalkan siratal mustaqim. Kalau kita artikan siratal mustaqim menurut tafsirnya Ibnu Abbas adalah Al-Quran, menurut tafsirnya Ibnu Mas'ud adalah Islam, menurut tafsirna Ali bin Abi Thalib adalah Kitabullah, bahkan sebagian ulama memberikan tafsir Siratul Mustaqim adalah jalannya Abu Bakar Umar, sampai Rasulullah juga memberikan uh, eh, anjuran-anjuran iktadu lainnya bi bihadaini uh, eh, abi ya bi uh, eh, Abu Bakrin wa Umar ya ikutin dua orang ini yaitu Abu Bakar dan Umar Nah, kalau kita artikan uh, ayat ini yaitu surat Al-Fatihah berdasarkan tafsir-tafsir di atas, maka artinya ya Allah, tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Islam. Ya Allah tunjukkanlah kami di dalam memahami dan mengamalkan Al-Quran Kitabullah. Seperti jalannya Abu Bakar Umar atau seperti an'amta alaihim. Siapa an'amta alaihim? Tidak lain adalah faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wasiddiqina wasyuhada'i wasalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Mereka-mereka itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang telah diberikan nikmat surga dari kalangan nabiyyin, Nabi yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Siddiqin, manusia paling jujur setelah para rasul, para nabi, setelah Nabi Muhammad adalah Abu Bakar As-Siddiq. Syuhada yang telah dijamin surga adalah Umar Utsman dan yang lainnya. Salihin, manusia yang paling terbaik setelah para rasul, para nabi adalah sahabat pada umumnya. Nah, kalau kita sekarang ini sudah punya kesimpulan seperti itu, maka sebetulnya ma, bukan masalah pengakuan, bukan masalah klaim, atau bukan masalah kipas yang satu melihat sebelahnya, yang satunya melihat dari bawahnya, yang ini jadi nggak ada yang sempurna. Kita itu dianjurkan cuma merealisasikan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al mahdiyin. Kita juga dianjurkan oleh Allah wa ma kana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim dan tidaklah layak bagi orang mukmin laki dan perempuan ketika Allah memutuskan, Rasul memutuskan putusan, milih-milih dari putusannya. Itu aja tentang masalah realisasi fattaqullaha masata'tum. Itu. Siapa yang sekarang seperti itu pemahamannya, pelaksanaannya, keislamannya, insya Allah mereka termasuk salafiyun dan muttabi'un lis salafi salih. Wallahu a'lam. Baik, saat demikian dan kita angkat pertanyaan dari pesan singkat karena sudah cukup banyak yang masuk. Ustaz. Taib, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berkaitan dengan azan ya Ustaz ya. Ustaz, apakah diwajibkan azan apabila sholat di tempat kerja atau musola? Bisakah azan uh, eh, diwakilkan di tempat lain dan kita hanya ikamat? Sekarang dari Abu rayyan di Cimanggi, Di dalam hadis Rasulullah SAW, "Ma min salasatin fi badwin wala qaryatin la tu'adhanu fihim wala tuqamu salatu fihim illa istahwada alaihim syaitan." Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan yang lainnya. Tidaklah ada orang bertiga di suatu tempat desa, pelosok, pegunungan, atau apa saja di mana saja. Tidak diazankan dan tidak dikumandangkan sholat, melainkan dikuasakan oleh syaitan. Ini juga menjadi dasar penguat wajibnya azan. Intinya siapa yang sholat jamaah, hendaknya azan dan komat. Dan itu hukumnya wajib. Wallahu bisawab. Baik, saat kita angkat kembali dari pesan singkat. Jika yeah. telah masuk waktu azan, yeah. akan tapi belum ada yang azan atau muazinnya belum datang di masjid. Hmm, hmm. Apakah hmm. kita boleh azan sementara kita bukan orang yang ditunjuk sebagai muazin, Tidak ada masalah kalau memang eh, eh, muadzin tersebut eh, memang tidak diangkat oleh pemerintah dan tidak imamnya rotib. Tapi kalau sudah imamnya rotib dan muadzinnya tetap jangan nyelonong. Kecuali kalau memang muadzinnya tidak ada ya. Apalagi imamnya memerintahkan ya. Wallahu a'lam. Taib, Ustaz. Berkenaan dengan keimamahan tadi dalam imam salat ya. Yeah. Dari Abu Sahal di Cikarang, hmm. seandainya ada seorang yang sebenarnya lebih fakih menjadi imam, yeah. akan tapi dia tidak mau maju karena merasa ada yang lebih fakih. Namun akhirnya yang maju adalah orang lain yang justru kurang fakih, Ustaz. Jazakallah Ya, ini namanya uh, apa ya? Budaya budaya saring lempar melempar yang nggak positif hendaknya ketika sekarang di antara jamaah itu tidak ada yang uh, lebih alim terhadap sunnah, maka hendaknya maju sebagai bentuk penuaian amanah. Makanya hikmah Nabi Yusuf alaihissalam mengajukan satu uh, tugas karena ini hafidun alim. Ya hafidun karena amanah, alimun profesional. Dan itu setelah dilihat yang lainnya nggak ada. Dan itu purni tugas keagamaan. Adapun jabatan dunia mutlak tidak boleh meminta jabatan. Dan meminta jabatan dalam konteks apapun hukumnya haram. Ya, Wallahu a'lam Baik. Kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung di 0218236543. ya Assalamualaikum. Waalaikumsalam. ya dengan siapa Bapak di mana? Ya, silakan. Afan, uh, eh, sedikit pada dia monitornya atau dimatikan saja, ada feedback. Tapi hmm. silakan Pak. Ya. Dan, hmm. kalau apa, salat sendirian itu wajib nggak Ustaz pakai? Kalau sendirian ya? Salat sendiri, misalnya mau salat sendirian ya kan? Iya, iya, iya. Kalau hmm. jamaah apa harus mm -hmm. uh, azan dan ikomah gitu kan. Ya, yeah. yang semuanya nyambung pertanyaan yang minggu yang lalu saat ini yeah. kurang kurang jelas kan. Hmm. Masalah apa shop yang ada tiangnya itu Ustaz ya. Hmm. Nah, di masjid kami ini kan shop pertama kalau udah penuh, nah sedangkan shop keduanya itu ada tiang. Hmm. Misalnya shop kedua itu ada tiang, terus terus saya bikin shop sendiri di belakang shop, eh. ya kan karena di shop keduanya kan ada tiang, ada larangan Ustaz. Iya. Yeah. Akhirnya saya shop apa sholat bikin shop sendiri di shop ketiganya. Kalau misalnya nggak ada temannya, Hmm. Boleh nggak Ustaz? Kan ada larangan apa sholat sendiri di belakang Ustaz. Ustaz. Ya cukup oh, ya. Silakan Ustaz. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Uh, adapun azan sendiri sunnah hukumnya ya. Azan sendiri hukumnya sunnah. Ini uh, yang yang sahih yang roce. Uh, eh, tentang masalah sholat ini dua-duanya salah ya. Bapak sholat di belakang sendirian salah, dan sholat yang diantara tiang tadi juga salah. Karena masih ada di belakang itu kemungkinan soft, lowong. Kenapa kita harus memaksa uh, di antara tiang itu kan gitu. <clears throat> Oleh karena itu, hendaknya imam atau bapak mengajak mereka untuk mundur semuanya. Ini yang sahih. Tetapi kalau seandainya kita sholat di antara tiang itu, sholatnya adalah sah, yang terputus adalah pahala eh, ini pahala itu kemuliaan dari sof kan karena Rasulullah SAW mengatakan lau ya'lamun nasu ma fil nida'i was saffil awal thumma la yajidu illa istahamu alaihi lastahamu alaina keutamaan ini hilang karena di dalam hadis Rasulullah dikatakan man wasalahu wasalahu Allah wa man qata'ahu qata'ahu Allah Ya, jadi siapa yang nyambung sob disambung Allah kalau siapa yang mutus putus diputus oleh Allah Subhanahu wa taala dan e, lurusnya nyambungnya sob itu bukan termasuk syarat sahnya tapi syarat tamam. Makanya Rasulullah mengatakan, Sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufufi min tamam." Termasuk kesempurnaan bukan syarat sah dari sholat ya. Allah a'lam. Tepat, kita akan kembali dari pendengar ya. aja di Kerawang ya, Pak ya? Hmm. Iya, Pak. Iya, dari Bapak dengan Bapak Murah ya? Iya. Silakan, Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Pak Ustaz, saya yeah. mau nanya, mm. kalau membaca Al-Fatihah di belakang imam, mm -mm. apa diperbolehkan membacanya seperti ini? Hmm. Misalnya mm imamnya menjawab, Alhamdulillahirabbil alamin. Hmm. Setelah itu kan dia diam. Mm. Kita membaca alhamdulillah mm. sebagai makmum. Mm. Apa diperbolehkan begitu atau bagaimana Ustaz? Artinya membaca bersama bacaannya imam gitu, Pak? Tidak. Huh? Setelah imam itu diam kan sebentar Ustaz. Oh, saktah maksud Bapak ya? Ya. Saktah antara antara itu apa namanya? Fatihah dengan surat. Ayat per ayat juga gitu, Ustaz. Oh, iya iya. Oh, itu diperbolehkan atau hmm. bagaimana, Ustaz? Ya, cukup. Uh, uh, cukup Ustaz. Cukup. Afan eh, ini tidak benar. Jadi Bismillahirrahmanirrahim diam untuk memberikan kesempatan makmum baca Bismillahirrahmanirrahim. Pertama, ini menyelisih sunnah dan kalau dilazimkan bisa menjadi bid'ah. Dan yang ketiganya bisa taswis. Taswis itu mengacaukan bacaan eh, ini solatnya makmum nanti. Ini orang Bismillahirrahmanirrahim diam lama. Ya, walaupun diakal-akali dia dalam rangka untuk memberikan kesempatan makmum untuk membaca biar tidak bersama bacaan imam sehingga tidak ada unsur munazaah, tapi solusi ini tidak benar. Karena Rasulullah SAW yakra al-fatihah itu madan langsung tapi Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah eh, langsung Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu maksudnya bukan diputus-putus seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, demikian kita angkat kembali dari telepon, silahkan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Ya. Apaan Bapak dikecilkan Radionya dikecilin ya Pak ya. Baik. Okay. Ya. Dengan siapa di mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di mana nih Pak? Di Telaga Harapan Ustaz Zainal. Hmm, Masya Allah. Ya, silakan. Saya mau tanya, yeah. saya kan di tempat kami ini kan banyak sekali masjid. Iya. Yeah. Dan kadang-kadang uh, yang pertama kadang uh, ketika azan subuh ini kan kita wajib menjawab azan ya. Iya, iya, iya. Di ah, ah. sini sudah asyhadu la ilaha di sini ayat alal falah. Kemudian selesainya kan tidak bersamaan. Sementara uh. ketika selesai azan kita wajib untuk bersolawat kepada Rasulullah kemudian menda berdoa eh, untuk Rasulullah. Bagaimana hmm. itu Ustaz? Apa yang harus sebenarnya yang harus kita yeah. lakukan yang benar? Taib. Cukup. Terima kasih Assalamualaikum yeah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gini Pak, saya ingin luruskan dulu tentang Bapak mengatakan wajib menjawab azan. Sudah kita kuatkan uh, pendapat bahwa menjawab azan itu adalah sunnah. Ya. Berdasarkan hadis Muslim ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mendengarkan uh, muadzin asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammad rasulullah itu alal fitrah ya berarti di sini rasul tidak menjawab terus kemudian tentang masalah uh, baca salawat juga itu sunnah Allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad yang wajib tadi itu azannya dan komatnya itu pun fardu kifayah ini uh, tolong di, uh, di, uh, dipegang dengan baik nah kalau memang seperti itu, bapak sekarang mau jawab seluruhnya juga boleh. Tetapi kalau bersamaan, maka yang kita jawab adalah masjid yang paling terdekat, eh, terutama masjid yang kita gunakan untuk sholat. Itulah yang kita jawab dan setelah itu yang kita membaca Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid sampai membaca Allahumma marobahadi hadhi da'wati tamah wassalatil qa'imah dan seterusnya. Gitu ya, Pak ya. Jadi kalau sekarang kita bisa jawab semua bisa silahkan. Itu mendapatkan keutamaan semuanya. Tetapi kalau berbarengan dan numpuk, maka yang kita jawab adalah masjid yang terdekat yang kita mau gunakan untuk salatul jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Kita angkat kembali dari telepon bagi Anda yang ingin bertanya silahkan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Ya. Dengan ya, dengan siapa Bapak di mana? Dengan Bapak Aceng di Tanjung Priok. Ya, ya silakan Pak. Ya. Ana mau tanya Ustaz. Hmm. Bolehkah anak setelah selesai sholat sunnah hmm. berdoa untuk almarhum orang tua anak setelah setelah sholat sunnah ya iya iya yang doanya anak ambil dari doa sholat jenazah oh iya ha lihat dari Allah maafin lahu warhamhu ya pak ya iya atau Rabbirhamhu kama rabbayani saghira ya ya, ya cukup Ya, boleh Bapak mendoakan orang tua terutama setelah meninggal dunia. Intinya Rasulullah SAW mengatakan, فَإِنَّ الرَّجُلَ لَتُرْفَعْ دَرَجَتُهُ فِي الْجَنَّةِ Ya. ثم قال بماذا يا رب قال باستغفار ولدك لك Ada orang yang diangkat ditinggikan ditinggikan derajatnya di surga kemudian bertanya kenapa ini kita semua bisa dapat uh, dijawab kepadanya karena istighfarnya anakmu kepadamu dan dibolehkan kita berdoa dengan Allah maghfir lahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa akrim nuzulahu wasi' madkhalahu dan seterusnya atau doa yang dari Al-Qur'an rabbirhamhuma kama rabbayani saghira. Itu ya kita berbanyak setelah salat sunnah, eh, setelah salat wajib atau di antara adzan dan qamat karena itu birrul walidain kita setelah kita eh, setelah orang tua meninggal dunia wallahu alam bisawab Baik, Ustaz. Sebelumnya yeah. kita angkat kembali dari pesan singkat, Ustaz. Iya, yeah, Dari seorang ahwat di Jakarta, Ustaz tadi disebutkan atau disinggung berkenaan dengan nama, Ustaz ya. Iya. Yeah. Apakah nama itu berpengaruh kepada nasib baik atau buruk seseorang, Ustaz? Uh, sebetulnya kita tidak membuat hoki ya nama kayak nanti acara apa itu rek sekian sekian itu sebutkan nama Anda. Tapi Islam sangat menganjurkan untuk memberi nama anak atau siapa saja dengan nama baik karena itu e, berpengaruh. Makanya Rasulullah SAW e, ketika mendapatkan orang namanya hazan itu ini orang sedih terus. Jadi ada semacam syu'um lah gitu. tashaum ya, pesimis. Makanya Rasul ganti Sa'id. Ada orang datang namanya Sa'ab. Eh, diganti Sahel karena Sa'ab itu sulit, sukar. Makanya jangan memberi nama anak sukar itu apalagi ditambah no repot kan sukare ono terus kan gitu ya makanya di sini e, dirubah sehingga e, nama yang baik itu akan memberikan satu apa inspirasi kesemangatan anak untuk kebaikan contoh aja kalau ada anak di dinamain Fir'aun coba anak bisa terinspirasi kalau nanti e, masya Allah anak minimal nyetel diri saya kayak Fir'aun dan juga manggil nama anak itu yang baik. Makanya kalau memberi nama anak jangan panjang-panjang. Ada yang memberi nama anak wahai lana rosada. Wahai lana rosada itu satu ayat hampir lengkap itu. Atau sabihis potos. Ada yang le lebih lucu lagi Muhammad Said dipanggil Mat Said. Itu kan temannya Mat Solar itu kan gitu. Eh, yang lainnya. Kita angkat kembali dari pesan singkat. Assalamualaikum yeah. warahmatullahi Dari seorang akhwat saat saya kenal setelah kenal manhajus salaf, Anda sering dikatakan sesat oleh teman di kampung. Bagaimana solusinya? Dan satu lagi dari mm -hmm. Mm -hmm. Uh, yang sama juga mm -hmm. pertanyaannya, namun dari pendengar kita dia ingin sekali memperkenalkan manhaj ini kepada istri. Hmm. Namun permasalahannya masih uh, tinggal bersama mertua. Hmm. Bagaimana solusinya jazakallahu Iya, pertama tantangan untuk memegang e, dakwah ini adalah seperti memegang bara api. Sehingga eh, ikhwan wal akhwat fillah kaum muslimin wal muslimah saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Hendaknya kita memahami tabiat dakwah yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "Bada al-Islamu ghariban, fasayaudu ghariban kama bada, fatuba lil ghuraba." Islam dulu berawal dengan terasing dan kembali akan terasing lagi dan sukseslah orang yang dianggap terasing tersebut. Siapa ghuraba itu? Unasun salihun fi unasi su'in kathir. Man ya'asihim aksaru mimman yuti'uhum. Manusia yang soleh, yang baik, hidup di tengah komunitas yang jelek, orang jahat, orang jelek banyak sekali yang membangkang lebih banyak daripada yang mentaati. Dan Allah sudah mengingatkan, innal ladhina ajramu kanu minal ladhina amanu yadhakun kan? Orang-orang mujrim berotrak kriminal penjahat itu dan orang-orang yang menentang agama Allah. Terhadap orang mukmin itu suka ngeledek. Wa idza marru bihim yataghamazun. Kalau kita lewat dijadikan bahan olokan. Wa idza qalabu ila ahli munqalabu fakin. Kalau kembali kepada keluarganya kita dijadikan bahan bahan kuyonan. Wa idza ra'awhum qalu inna haula ila Ketika mereka melihat kita kita dikatakan sesat. Nah, itu kan Ternyata merek musuh Allah, musuh agama itu dari mulai sono sampai sekarang sama. Dan Abu Jahal itu sebetulnya eh, sebetulnya selondongan. Sifat Abu Jahal itu akan terus ada. Ada orang yang nyulap dirinya kayak Abu Jahal, ada yang Abu Lahab, itu selalu kita di dalam berdakwah itu pasti akan mendapatkan tantangan-tantangan Abu Jahal, Abu Jahal yang kesekian kalinya, Abu Lahab kesekian kalinya. Walaupun si Abu Jahal, Abu Lahab si pribadi panutannya ini uh, sudah mati, tapi kan dia terus menelurkan <laughs> generasi ya. Dengan demikian, insya Allah dengan berkat kesabaran karena memang itu kunci fali rabbika fasbir untuk membela agama Tuhanmu sabarlah ya tidak ada cara yang paling tepat kecuali itu dan sikap kita diajarkan oleh Allah di dalam Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat eh, 199 khudil af maafkan dia orang jahil mau diapain tapi kalau ada kesempatan wa'mur bil urfi, perintahlah kebaikan. Lah kalau sudah kita maafkan juga malah nggak karu-karuan, kita ajak kebaikan juga malah muntah-muntah. Ya wa'arid anil jahilin, berpalinglah dari orang-orang jahil itu. Alias kita menghindar, menjauh, bukan dalam rangka memutuskan silaturahmi, takut buruknya uh, dia ngaruh ke kita, gitu ya. Terpengaruh dengan keburukan bukan malah kita mempengaruhi, malah dipengaruhi, malah rusak. dah. mendingan kita jauh kan gitu. Allah a'lam. Taip, satu pesan singkat kembali kita angkat Ustaz ya. tentang amalan-amalan Ustaz dalam ya. bulan Rajab dan ya. insya Allah akan kita masuk ke bulan Sya'ban. Untuk amalan-amalan yang ada pada bulan tersebut, manakah yang bukannya utama Ustaz yang sudah diamalkan, amalan-amalan bid'ah yang uh, kita harus ketahui sehingga kita terhindar dari amalan ya. tersebut? Pertama, puasa mengkhususkan pada waktu bulan Rajab ini semuanya hadisnya dikatakan oleh Ibnu Qayyim adalah kadzabun muftar. Kemudian yang keduanya adalah salat raghaib yang eh, sekian ratus rakaat itu. Terus kemudian tidak kalah pentingnya adalah peringatan Isra Mi'raj yang dikatakan oleh Al-Hafidh di dalam kitab Tabyinur Rajab. Tidak benar Isra Mi'raj itu terjadi pada waktu bulan Rajab tanggal 27. Bahkan yang sahih adalah Rabiul Awal. Begitu juga Imam An-Nawawi di dalam kitab Syarah uh, Muslim Minhajusun min Al-Minhaj. Syarah Sahih Muslim menegaskan ketika di dalam kitabul imam bab Isra Mi'rajnya Rasulullah dia menegaskan di situ bahwa riwayat yang sahih adalah bulan Rabiul Awal. Bahkan Imam Ibnu Abu Syama Asy-Syafi'i tulen mengatakan bahwa uh, periwayatan is, uh, Isra Mi'raj pada waktu bulan Rajab merupakan satu klaim yang telah diada-ada oleh tukang-tukang kisah gelandangan itu ya. Wallahu alam bisawab. Itu aja yang ingin kita tegaskan. Baik. Kita angkat kembali bagi Anda yang ingin bertanya di 0218236543. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Iya. Ya. Dengan siapa Bapak di mana? Abdurrahman. Hmm, Abdurrahman di mana nih Mas? Ini di Tilengsi. Uh, eh, itu uh, hmm. batasan antara sap dengan sap itu ada batasannya nggak Masalahnya kan ada Antara sop depan belakangnya? Iya. Oh iya, terus? Maksudnya kan ada masjid yang tiangnya itu diameternya kan satu meter. <laughs> nah Kalau itu kan mundur sudah. boleh diputus dengan tiang. Mm Nah berarti kan jaraknya jauh sekali kalau nggak mau diputus itu. Kan. Iya, iya. Jadi betul. ada ada ada batasannya nggak itu kan? Mm -hmm. ya cukup. Uh -uh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Enggak ada batasan antara soft satu dengan soft yang lainnya. Relatif itu ya tergantung posisi. Yang penting yang ada ikatannya adalah lurus dan rapatnya soft itu aja. Adapun jarak depan belakang tidak ada ketetapan sejauh mana. Yang paling penting masih ngelihat, tapi kalau jauh banget ya sampai kak ngelihat ya jelas putus itu ya. Allah anam berkaitan dengan tiang pun yang berada di tengah tiang itu saf yang itu diperbolehkan saja ya? ya safnya eh, salatnya sah hmm. cuma eh, itu tadi putus diputus oleh Allah Subhanahu wa taala pahalanya pahala jamaahnya hmm, ya ya mungkin satu pertanyaan terakhir tadi saja ya, iya, dan terakhir. mungkin sebagai kesimpulan Fadl ya, eh, Alhamdulillah kita bisa melalui kurang lebih hampir berapa? Satu setengah jam Mudah-mudahan eh, waktu yang telah kita manfaatkan untuk mengkaji hadis-hadis mulia Rasulullah dan juga pendapat ulama-ulama Islam bersama tarjihnya kita bisa amalkan sebagai bentuk penegakan syariat kita kepada uh, nanti kita uh, sebagai pemberat timbangan nanti di hari kiamat insyaallah.